عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي فتح لنا أبواب الخير والسعادة وأنقذنا من الكفر والضلالة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة طيبة وأشهد أن سيدنا محمدا عبده المبعوث للعالمين رحمة والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك مسالكه المستقيمة أما بعد ترى dan saudara-saudara sekalian yang terhormat. Alhamdulillah dengan segala pertolongan Allah Subhanahu wa taala serta hidayah dan taufiknya pada malam ini kita bersama dapat mengikuti majlis. hidayat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Majlis pengajian majlis kita meneruskan perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga dapatlah kita mencapai kebahagiaan hidup, kemuliaan hidup dan keselamatan hidup di dalam dunia sampai dengan alam akhirat dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, kalau kita berada di dalam amal perbuatan ibadat, kalau kita berada di dalam perjuangan Islam, kita mengalami kesukaran, kita mengalami kerepotan, termasuk suasana hujan, termasuk rumah jauh, dan sebagainya itu bahkan menambah pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan tuntunan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ya Aisyah asrifi ala qadri nafaqatiki wa nasabiki tahalamu menurut kadar atau ukuran infakmu dan lelahmu. diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dan taufik dapat kita menjalankan persahabatan dan meneruskan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, pada malam ini pengajian kita tetap apakah atau kita tetap hanya pun juga masih ada lagi apa wakutibat lahu mi'atu hasana dan untuk orang tadi seratus hasana, dia mendapatkan seratus hasana, seratus pahala mereka apa hanya itu tidak masih ada lagi wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah dan dihapus daripada orang itu seratus kejelekan atau keburukan amal perbuatan yang tidak baik agar bisa dihapus wa muhiyat dan dihapus ini kalimat maha yamhu mahwan jadi dosanya dihapus 100 apa hanya itu masih ada lagi wa kanat lahu hirzan min as-syaitan yaumahum dzalik ya, sudah terjaga dari gangguan setan hiris ini adalah benteng atau penjagaan bacaan tadi la ilaha illallah 100 kali ini menjadi benteng menjadi hirs menjadi penjagaan dari gangguan setan hari maka kalau kita baca di sana ada yang dinamakan Al-Wirsul Latif Sayyidina Habib Abdullah bin Abdul Hajjaj rahimahullah taala beberapa hadis doa-doa ini sudah ditulis, dikerjakan dikir menjadi Wirsul Latif di antara ada La ilaha illallah syarikalah lahul Allah wa lahul Lalu besok dalam alam akad bagaimana? ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من عمله dan hari kiamat datang orang itu datang pada hari kiamat tidak ada orang membawa lebih afdal daripada apa yang dia bawa kecuali orang yang berbuat sama dengan dia atau lebih jadi datang hari kiamat dia membawa pahala membawa hasil yang sangat besar. Tidak ada yang membawa sepatu semacam dia. Kecuali orang yang berbuat sama dengan dia. Walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa ahadun amila aksara min kalau Oh, lebih banyak, Kita baca pagi, sore, cukup pagi baca Alhamdulillah syarikalah bahwa mubahamdahi iya, wa minullah bersama dia 100 kali sore baca Nah, orang zikir pada Allah sudah sering saya terangkan berdalil Al-Quran yang qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim iya, qiyaman berdiri wa qu'udan duduk wa ala junubihim ini kalau mau ngaji ngomong salah dari rumah bingung baca ya bagus itu Nah, kalau sepeda bagaimana? Ya baca, tidak apa-apa. Ya hati-hati bagaimana jaraknya pagi digonceng kan enak. <laughs> ya, jadi saya bisa saja. Jadi Allah SWT memberikan jalan bagi kita untuk zikir secara bebas. Kalau sholat ada ketentuannya, ada waktunya, ada syaratnya, ada wuduknya, ada ininya. Kalau kita puasa, ada waktunya ada sebagainya ada sebagainya. Tapi kalau zikir bebas, punya wudhu muhdis atau mujnib atau haid dari perempuan orang tidak punya wudhu orang kena hadas besar orang perempuan sedang haid dan nifas waktu duduk waktu berdiri waktu jalan waktu apa saja bisa zikir pada Allah kecuali di tempat-tempat yang yang najis termasuk WC tapi toh tetap masih bisa zikir pada Allah zikir qalbi zikir siri masih bisa maka kita di mana saja gunakan naik kendaraan di rumah menjahit dan sebagainya bekerja apa menjaga kuku dan sebagainya naik kantor dan sebagainya nah, dan banyak di antara orang-orang yang ya soalnya buat kerja sih sibuk di kantor di kepala apa ya itu urusan sudah selesai dia zikir pada Allah Kesempatan digunakan zikir Atau baca kitab Walaupun pekerjaannya membawanya orangnya sibuk repot apa ah, sih kan bisa saja. Orang punya pabrik perusahaan sudah, ya sudah sibuk ribut sudah selesai ada kosong baca Quran. Kalau kita tidak baca Quran lain-lain. Ah, sekarang bisa bebas zikir pada Allah seperti mungkin di korupsi atau di apakah sama tidak? Lain. Jadi sudah sering saya terangkan orang berpikir tiga macam. Ada zikrun bil qalbi wa bil lisan sekaligus. Ini paling afdal karena ini lengkap Jadi bil qalbi wa bil lisan. Oh bil lisan wa bil qalbi dua ikut. Ini baca la ilallah, la ilallah, la ilallah. Artinya sadar ikut hadir. Wah ini paling afdal. Kalau nggak bisa keduanya bil qalbi. Hati bil qalbi saja. Lisannya enggak. yang bicara sama orang dan sebagainya macam-macam atau diem. Tapi hatinya ini deh. Ketika zikir bil qauli faqat. Hati tidak ikut. Nah, ini masih baik daripada di Gak sama sekali. Ini kita bisa contohkan orang tahlilan. Orang tahlilan, Abdul Zikri, Orang-orang itu tiga macam. Yang zikir, ada yang tidak, itu maksud tidak. Tapi yang zikir tiga macam. Ada betul-betul bil qalbi wa bil lisani khusyuk. La ilaha illallah. Alhamdulillah wa bihamdi apa. Zikir dia baca sama. Ada yang diam saja nggak baca tapi hati yang baca ada yang beli salah saja hati nggak ikut baca sih wa hati ngomel kok panjang <laughs> macam-macam ya <laughs> ini hati ngomel ya tapi di sini baca ada pun yang tidak sama sekali itu <laughs> tidak masuk kirim Allah ya ada nah, sudah tapi bagi sebagian orang sufi Ya, dia juga dia dalil. Zikir kalbi lebih afdal daripada zikir kauli walaupun tapi dengan ini. Ada yang mengatakan itu, itu paling afdal. Nah, tapi umumnya tidak karena dobel ini lebih, lebih tinggi loh. kan dobel loh, sudah bil qalbi wa bil lisan. Kalau orang katakan tidak, bil qalb afdal. Tidak usah lisan kenapa? Lisan itu mengkhawatirkan kadang-kadang ria, kadang-kadang ada. Itu orang bahasa sufi begitulah secara mendalam tapi umumnya enggak itu tapi kalbi wa bil lisani ya afdal dan wa bil lisani apa bil kalbi eh, faqat wa bil lisani pun dasarnya ya Rasulullahi Ta'ala Maka orang bisa mengatur dunia masing-masing Fasahihin niyata Qabla al-amali Jadi kalau kita sudah membacakan hadis atau keterangan dari syariat ini, ya kita jalankan. Walaupun bagaimana ikhtiarkan. Anggap dari bisa 100 ya eh. bagaimana? Nah, itulah. Malayutrakuluh, layutrakuluh. Apa yang tidak dapat dicapai semua, ya jangan ditinggal semua. Jadi apa yang tidak dapat dicapai semua, ya tidak ditinggalkan semua ada sebab mungkin jadi mala yutroku kulluhu la yutroku kulluhu apa yang tidak dapat dicapai kesemuanya tidak ditinggalkan kesemuanya jadi walaupun sedikit ah, kaidah usuliyah kaidah usulia ini kaidah peraturan ilmu usul peraturan usul hukum usul fikih Dan orang penting sekali mengetahui kawaid kawaid usuliyah. Nah, ini penting. Karena nyumber di sana ilmu. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الديكة apabila kau mendengarkan suara ayam jantan diakah jamak dik di ayam jantan, ayam jago. Nah, kalau kita mendengarkan suara ayam, artinya ayam peluru. Ya, jadi kalau ada ayam peluru. Jadi kalau orang mendengarkan ayam berkokok apa peluru ya. Fas'alullah min fadli. Mintalah kepada Allah dari fadlnya, dari keutamaan Allah. Minta barokah, minta rezeki, minta apa saja dari Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Loh, kenapa? Fa innaha ra'at malaka. Karena ayam tadi ini melihat malaikat. Jadi ayam yang keluruk itu melihat malaikat. Nah, kebetulan ada malaikat jalan, ya, atau ada malaikat turun dan sebagainya. Pada saat itu kita berdoa, karena kalau kita berdoa diamini oleh malaikat, aminnya malaikat mus saja. Fa inna ra'at Wa idza sudah. Jadi kalau karena dia melihat malaikat, kita berdoa. Walaupun siang. Walaupun siang. Jangan dianggap kalau peluru siang atau peluru kalau sore menerogoh betak lagi <laughs> ini iya. iya, orang kampungan ya nah, ini macam-macam sekarang tidak ada peluru itu ya atau sekarang banyak peluru banyak kapi. <laughs> bagaimana jadi walaupun siang sekarang dengan dan sebagainya wah ini di mana saja karena dia melihat malaikat dia melihat malaikat Kadang-kadang kalau kita bicara begini belum hadisnya mesti dipukul orang. Hmm. Dia bilang wah ini khurafat, saya anggap khurafat saja. Dia anggap tidak masuk akal. Jadi ya keadaan jago keluruh sampai berdoa kata malaikat, oh nggak mungkin ini macam-macam. Ya, ini kamu radikalis ini. Ya. Hmm. <laughs> ya, ini banyak yang menentang. Tapi saya baca hadis Bukhari. Bagaimana? Ya. <laughs> Ini Bukhari tidak ya <coughs> kan jelas lah dan kalimatnya gampang juga Iza samyatum ya siyahat diaka nah, coba diaka itu apa <laughs> jam di diaka itu sama satunya di dikum ini di itu adalah ayam jago, ayam jantan nah, sudah fas'alullaha min fadlih Mintalah kau kepada Allah dari fadl Allah, dari kemurahan Allah. Lalu kenapa? Jelas hadisnya fa innaha ra'at malakan. Karena dia melihat malaikat. Bagaimana lihat malaikat? Kita mengharap aminnya malaikat. Karena aminnya malaikat dan istighfarnya malaikat dan penyaksian malaikat ini adalah menjadi keuntungan kita kita disaksikan baik dan diamini mustajab dan sebagainya sudah maka disyarahkan nah, disyarahnya syarahnya jawabnya Waja'a ta'minihi ala du'aikum nah, Kenapa? Ada malaikat ya, Kita berdoa Dengan kita mengharap Agar diamini oleh malaikat. Nah, aminnya malaikat ini jelas mustajab. Nah, maka diterangkan oleh syarahnya roja takminihi takmin mengamini ala duaikum wastighfarohu lakum dan kita mengharap roja takminihi wastighfarihi lakum nah, jadi mengistighfarkan untuk kamu wa syahadatihim dan penyaksiannya lakum untuk kamu biar disaksikan oleh malaikat bitadharru'i wa ikhlas fatahsulul ijabatu ah, maka di sana terdapat ijabah ini hadir, ya, ini hadir. juga menunjukkan wah kalau begitu ya fihi istihbabut du'a inda huduris salihin jika datang orang salihin di majelis majelis salihin banyak doa di mana di mana ada makhluk Allah yang baik yang diridhoi oleh Allah di sana doa mus baca kita mengharap doa Dan, jadi kalau kita mau ketemu salihin ada tamu salihin ada wali salihin berbanyak doa sebab apa jangan lagi ada orangnya kita menyebut orang soleh, menceritakan orang soleh, yang dongeng orang soleh. Itu rahmat turun. Dikatakan oleh seorang ulama besar zaman tabi'in dulu, atau tabi'in tabi'in. Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala Dia mengatakan Inda zikri salihin Tanzilur rahmat Jadi Inda zikri salihin, Tanzilur rahmat Turun rahmat Enggak, enggak, bukan dari itu. Dia membaca itu bukan rata-rata enggak bakal tidak pakai dari itu. Umpamanya kita dalilkan ya boleh, bisa. Tapi asal betul-betul untuk menceritakan ulama demi hal-hal yang membawa kita kepada Jangan disalah tuh gunakan. <laughs> Ya salah gunakan ini bahaya. jadi kita kalau menjelaskan aulia ulama itu rahmatul anggap kita sekarang cerita Imam Syafi'i walaupun sekitar itu rahmatul apalagi cerita Nabi Muhammad SAW waktu maulidnya iswaknya dan sebagainya pada maulid dan sebagainya maka dengan sini kalau sudah zikr salihin tanzil rahmah apalagi zikr sayyidis salihin imamis salihin khairul khalqi ajma'in. nabi Muhammad ini lebih. Tapi ada bagian orang nggak mau. Lebih baik yang lain daripada baca mau maulid Nabi. Nah, ini keliru loh. Nah, di sini salahnya orang. Maka tadi saya katakan ada salah faham, salah, salah, salah, salah menggunakan. Nah, kita mesti lebih gemar membaca sejarah Nabi Muhammad SAW riwayat Nabi nah ini berapa sih? nah, lagi di saat-saat yang di sana ada saat-saat yang penting tadi nah ini kita gunakan Kalau ada hadis inna lillahi fi ayyami dahrikum fahad fata'arradu laha pada hari-hari atau saat-saat zaman ini ada nafahat dari Allah SWT ada hembusan rahmat dari Allah fata'arradulah majulah kamu ke sana jarak artinya gunakanlah kesan jadi inna lillahi fi ayyami jahlikum la nafahat min alif fata'arradulah jadi kita nggak tahu ada saat-saat turun rahmat di mana kalau ada hadis tadi yang sudah kita baca ayat kokoh peluru Imam Ahmad adanya awliya adanya salihin adanya tempat yang baik termasuk adanya khutbah Jumat termasuk ini ah, satu Quran termasuk hataman hataman Quran di akhir di, di waktu hataman itu ada doa mustajab fi kul anda kulli khatmatin da'watun mustajab ada khusus nah itu aku ikut harusan ikut hatamannya <laughs> <laughs> iya nggak apa iya, <laughs> iya. itu dalam husnul khatibah saya ikut jalusan dakwah saya tukar hatar itu tapi ya, sah sah sebaiknya ikut iya. malah awal sampai iya, akhir akhir Terus ada hadis inda kulli khutmatin, da'watun mustajab, Jadi ada waktu-waktu yang teristimewa memang. Nah, itulah kita gunakan. Maka oleh syarihnya hadis ini dibawa juga ya dalam pengertian wafihi fihi ay fi hadis dalilun adalah ala ba istihbab al-du'a inda huzur salihin di huzur salihin atau di majlis-majlis yang salih nah, sudah Wa idza sami'tum nahiqal himar ada apabila kau mendengarkan suara himar nahir itu suaranya himar nah suara himar itu suara yang paling gak enak paling gak baik inna anqal aswati la sautul hamir memang suaranya gak enak suara himar kalau dengarkan suara himar bagaimana cepat-cepat fata'awwazu billahi minasyaitan cepat-cepat berlindung pada Allah dari gangguan syaitan baca a'udzu billahi minasyaitan rajim kenapa fa innahu ra'a syaitanan karena si himar tadi melihat syaitan memang hewan dan apa itu oleh Allah diberi kekuatan penglihatan melihat macam-macam itu kita nggak melihat فإنه رأى شيطانا Oh bukan bukan himar lain lagi himar lain kuda lain himar itu lain malah himar itu haram dimakan kalau kuda halal kuda itu halal cuma himar dua macam ada himar wahsi ada himar ahli himar ahli itu yang haram kalau mau wahsy itu himar himar liar hutan nah, itu adalah halal jadi himar itu kalau sudah masih kuat ya itu ya dinaiki dibuat mengangkut barang kalau sudah lama-lama tua tua tua tua tua ya harus digunakan apa apa digunakan apa dipotong dimakan kan haram hmm. lain kuda ya. sudah tidak lain pakai ya dipotong dimakan bisa loh halal Bab jawab bil fawasid. Bab hewan-hewan yang fasik, yang jahat Dinamakan fawasik, rusak عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس lima macam dari hewan fawasiku jadi jahat atau rusak fasik jadi bukan orang saja fasik jadi hewan ada hewan fawasik wasik memang berbahaya jadi hewan yang berbahaya hewan jahat berbahaya yuqtana fil haram jadi dapat dibunuh di jam daerah haram walaupun di haram tetap boleh dibunuh jadi di daerah haram boleh dibunuh apalagi dengan halal alfa farat tikus tikus ini memang hewan berbahaya hingga menimbulkan penyakit pes ada berbahaya kalau gigit apa itu kan ada racunnya beracun kalau kakak punya apa-apa makan apa ditutup kadang-kadang malam ada tikus dan sebagainya wal akrab kol jengking jadi kol jengking ini dibuking ya ini akrab wah ini berbahaya walaupun kecil tapi kalau gigit ini beracun wah ini pun walaupun diharam walaupun di dalam sholat anggap ada orang sholat ada kalau jengking datang ya kalau jengking kaki boleh dia bunuh walaupun dia gerak berapa nggak apa-apa sama dengan ada ular anggap sholat waktu sholat datang ular bagaimana boleh dia bunuh atau kalau jengking tadi dia bunuh waktu sholat dia bunuh nggak apa-apa geraknya nggak apa-apa tapi ini termasuk khauf dan ini berbahaya رجل jadi ain akrab ain akrab maka ada ada makalah laisu aqarib bal aqarib mereka bukan sanak famili tapi kalau jengking nyubit ingat kalimatnya aqarib dengan a aqarib laisu akorib bukan kerabat akorib salah famili walakin bahum bal a'ain akorib kalau cengking jadi kalau membaca sedikit keliru hurufnya maknanya sudah jauh wal hudayya hudayya termasuk kurung ini burung elang alap-alap mengganggu mengganggu hewan kecil-kecil hai ayam dan sebagainya wal ghurab gagak ghurab yang gagak kadang orang punya keyakinan yang ya, keyakinan yang kalau ada kakak dianggap ada orang meninggal dunia mati tidak ada kakak ya ada orang mati nah kan ada jawabannya itu apa jawabannya <laughs> kalau ada kakak bunyi kau kau itu ada orang jawab keyakinan keyakinan begitu walaupun di haram boleh harus itu karena berbahaya malah ada hadis yang lain al kalbul aswad syaitan faktulu anjing hitam itu setan bunuhlah dia ada hadis dan banyak kalimat yang ini al kalbul aku anjing kilat anjing galak anjing <clears throat> gila malah al-kalbul aqur itu termasuk hayawan ghairul muhtaram sampai orang tarik ke sholat digolong golongan al-kalbul aqur itu masuk enam macam hayawan ghairul muhtaram <clears throat> ini dibunuh walaupun diharam haram Mekah iya kalau kalau seperti binatang macan itu itu apa tidak boleh ya boleh saja tapi kalau ini lebih berbahaya berbahaya kan itu masalah dulu kalau jahat memang dibunuh kalau masuk kota ini kan ada di kalangan kita ini ada terus ini nah, ini hayon yang berada kalau macan kan kita di malam semula kecil kan tidak ada macan <laughs> ya mungkin satu kali satu kali ya baik <laughs> ini jadi ini yang selalu ada di kali kita disebut oleh tadi ada pun hal yang lainnya masih banyak ular kan dah sebut nah udah jaga ular pakai ini apa namanya cecak ada hadis-hadis yang lain maka kalau membunuh cecak itu satu kali jilid ya mati seratus ganjarannya kalau pukul dan lari cecaknya pukul tujuh puluh turun begitu sampai 50 sampai 25 ah, itu jadi masih ada lagi nanti yang berbahaya berbahaya masih ada ini kebetulan dalam satu hal termasuk nyamuk sebelum enggak <laughs> tinggi bagaimana kita semua. ini masih ada beberapa hewan cuma hadisnya ini kebetulan hadis satu satu lafal Babu karahati qatil hiram. Nah, ini dimakruhkan membunuh kucing, bahkan haram. Kecuali kalau kucingnya berbahaya itu bukan masalah itu. Jadi membunuh kucing itu pun tidak boleh. Karena sanksinya neraka. Aduh, jadi terus haram. Kecuali kalau berhalang umpamanya masalah kucingnya beracun dan sebagainya atau berbahaya. An Ibn Umar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dakhalat ra'atun nar fi hirratin ada orang perempuan masuk neraka dikarenakan kucing. Jadi ada orang perempuan masuk neraka sebab kucing. Nah, bagaimana kok sebabnya kucing? Robatok ha dia mengikatnya. Jadi punya kucing, kucing diikat. Ya, punya kucing, kucing diikat. salam tut'imha. Lalu dia tidak memberikan makan. Kucingnya nggak dikasih makan. tidak tada'ha dan tidak dia biarkan atau lepaskan takulu min khasasil ardi dan tidak dibiarkan cari makanan sendiri khosya soalnya hasyarat al ya tidak dilepaskan biar cari tekuta cari cecak cari cacing cari apa terserah nah jadi orang punya kucing diikat dan dikasih makan saya mati pokoknya sebab itu perempuan masuk neraka dan dalam neraka diazab oleh Allah ya azabnya dirupakan kucing jadi neraka itu di, di cakari kucing تعرفوا ini eh, berbahaya apakah kucing saja nah, tidak nanti termasuk semua hewan kalau dia menganggap hewan yang ini tidak boleh termasuk punya burung anggap orang punya burung punya burung sudah dari kasih makan dikasih minum sakit mati bagaimana nah ini masuk dosa kalau Malah biara burung, kalau burung itu lagi carikan perempuan. Kalau durian perempuan carikan lagi tidak boleh satu itu. Akan nah, kesian ya. Kalau berangkat haji itu harus lepaskan. Kalau dia berangkat haji punya kurungan-kurungan ini apa? Ya, Istilah kurungan ya, itu harus dilepaskan. Ya, itu. itu karena orang asing. Mahalnya itu karena orangnya sendiri bukan harganya buruk itu. Orangnya sebenarnya Apa-apa yang senang gitu. Kalau kita harus beli sepuluh rupiah, eh, 10 ribu apa? Iya buat apa? Lebih baik kita belikan yang lain daripada beli kitab <laughs> ya, kalau kita senang kitab <laughs> berkutut sepuluh ribu buat apa Iya, belikan kitab saja untuk bisa dibaca. Tapi orang yang kalau asik sampai satu juta, dua juta, paling iya. Ya, Kadang-kadang saya melupakan segalanya. Sutiaran, kalau nggak Jogja, apa itu di sana ada di antaranya itu, semua ya antaranya. Yang perempuan kerja ke pasar, yang lakinya ngetik guru. Iya, iya. kerjaannya itu. Ya pekerjaannya. Nah kan bagaimana yang perempuan kerja, iya, ya, ya nyuwun itu dan sebagainya. Dia hanya guru. Dan ada keyakinan itu. Kalau punya tiga, Begini, nah, kalau iramanya ini empat lima ada itu. Nah kalau karena asik yang begitu dia beli walaupun nggak maksudnya oh, itu jadi asik. Oh iya dong, harus lepaskan itu. Kebanyakan nggak artis itu itu dalam oh, lihat. Jadi dia mau lihat punya apa-apa barang yang itu kan itu termasuk dengan liar lain kalau ayam ini kan tidak liar itu kalau tidak dikurung kan nah, lari namanya liar itu termasuk bangsa liar Loh, kenapa kok tidak lari dan dikurung tapi kalau ayam kan tidak loh ayam apa ini nggak liar oh boleh boleh miara boleh asal tadi memberi makan tapi umpama tadi saya terangkan punya burung dan dimakan ini ya, saya mati. Wah ini berdosa. Ini berdosa. Karena orang mempunyai peliharaan ini hewan wajib memberikan nafkah itu termasuk nafkah wajib, Masuk nafkah wajib yang termasuk amal malaikat aiman hukum. Nah, ini milik kuliah ini. Enggak, tapi dia boleh, tidak apa-apa. Nggak dilepaskan tapi dijual. Seperti hari dijual boleh saja. Seperti hari dijual. Kalau jual hilang bukan dia milik tidak apa-apa. Tapi tetap dikurung atau dikasihkan orang kasihkan tetap masih dikurung eh. tetap mati nah, terserah sudah pas bukan miliknya bukan oh ya kasihkan orang ini pak saya nafek ambil sudah saya mau ke haji sudah dari waktu ya keluarga dia sudah berangkat haji balik lagi nggak apa-apa pun tapi jangan nawa itu begitu ini hilang ya nah hanya bijaksana ya ya jadi kalau suka sampai ambil lagi kenapa enggak saya enggak enggak apa-apa pun tapi kalau ihram ini berangkat haji kan ihram namanya nah, termasuk umroh haji harus membebaskan diri dari semua tabiat dan semua tuntutan itu ada hukum itu ada yang merumat atau tidak ada yang merumat hak milik ini wal ulyat dia harus lepaskan dari wal ulyat wal ulyat bisa dia kuasai Ayo lepas Ayo. Nah, dan masalah ini sampai dimasalahkan di Kongres dulu. Kongres tahun berapa masalah ini masuk. Coba lihat di akam fukoha ada yang jawaban. Jadi tiga Jadi memang tidak masalah. Gambar jambi kita bagi kalau apa. Memang memang sudah ada hukumnya. Jadi jangan sampai uang kuliah ya soal orang miara nggak miara soal tapi jangan lepaskan dulu lepaskan dari hak milik sebelah adik jual terkos misalnya atau kasihin orang atau lepaskan lepas dilepaskan kalau bukan dia punya sekarang kalau dipeliharakan kan masih dia punya miliknya dia cuma dibiar orang bukan begitu orang tanya lah ayam kenapa kan begitu ayam setiap hari dilepaskan bukan urusan ayam ini bukan termasuk liar nah, jadi ada orang masuk neraka habis kucing ini akhlaknya Babun idha waqa zubabu fil ina Kalau ada lalat Masuk pada Atau di dalam wadah Yang ada minumannya Itu bagaimana Sebab lalat, lalat Idza waqa'a zubabu fil ina'i. Kalau ada lalat masuk pada wadah, gelas dan sebagainya, Minumnya bagaimana? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza waqa'a zubabu fi syarabi ahadikum kalau ada lalat masuk pada minuman salah seorang dari kamu, ya air dan sebagainya, fal yalmishu maka hendaklah memasukkannya ke dalam air tadi. Jadi lalatnya masukkan sekali, ya. Summa summa lianzahu supaya anda diambil. Loh, kenapa? Fa inna fi ihda janahaihi karena di salah satu sayapnya karena lalat punya sayap dua biasa Salah satunya itu ada apa? Da'an wal ukhra Yang satu ada penyakit, da itu penyakit, yang satu ada syifa obat penyembuh. Nah, kalau kita masukkan sama sekali sudah habis jadi nul. Kan kita tidak tahu ada lalu masuk yang masuk ini saja yang mana kan tidak tahu yang mengandung apa kita tidak tahu yang mana kalau masuk satu kita buang kemungkinan yang masuk tadi apa penyakit nah penyakit nggak bisa hilang tapi yang satu ada obatnya nah ini berbanding semua masukkan semua dari penyakitnya yang dihilangkan oleh obatnya sudah kembali nol فينا لا لا هو انا رسول الله ليه ايه ليه حديث بخاري